باس رحمه الله تعالى فالواجب على المسلم i'tiqadu dzalika wal imanu bidzalika dzalika ini kembali kepada apa Hah, Rahman Dalika ini isim musar ilahinya apa Hah, dur satunya dur kan duran di sini dur dua dur satunya Hah? Dalika ini kembali kepada apa? muslim fal wajib alal muslimi etikatu dzalika wal imanu bidzalika ini apa yang dimaksud dengan kalimat dzalika Hah? Ridwan Rizki itu Eh. apa menjaganya apa Ah. Ayo baris. Ulu. Zalika kembali kepada ulullah ta'ala fauqa jami'i khalqihi. Fauqal ars. Zalika itu kembali kepada ketinggian Allah di atas semua makhluknya di atas ars itu namanya i'tikadu dzalik wal imanu bidzalik. Wajib maka yang wajib atas seorang muslim meyakini dzalika dan beriman dengan itu. Itu adalah apa? Ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makum? Paham Zakaria? Sebelumnya lihat di atas. Waqat syarat adilatul ulu. adilatul ului fil kitab wa sunnah. Bima la yabqa ma'ahu ayyu Liman ma'ahu adna aklin. Sungguh telah sangat banyak dalil-dalil, telah ada sangat banyak dalil-dalil tentang ketinggian Allah dalam Al-Quran dan Sunnah dalil tadi dengan dalil tadi bima bekok nggak lagi dengan dalil yang ada tadi tidak lagi tersisa bersama dalil tersebut keraguan apapun bagi orang yang ada bersama dia minim pemahaman, minim akal. Apalagi kalau akalnya sempurna lebih lagi, nggak ada keragu, keraguan. Maka itu dikatakan wal wajib alal muslim i'tiqadu dzalik wal imanu bidzalika. Maka yang wajib atas seluruh kaum muslimin, seorang muslim, jadi seluruhnya, meyakini tentang ketinggian Allah di atas semua makhluknya dan wajib atas kaum muslimin beriman dengan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Ini yang diinginkan oleh beliau dengan kalimat zalika. Maka antum ya kawan perhatikan harus mengetahui tentang irtibat kaitan perkataan yang kita baca dan yang sebelumnya. Dan tentunya harus adanya murojaah, mengulangi daras yang telah kita lewati dan ditambah persiapan daras yang akan kita baca yang kita lalu lalui. Itu kewajiban seorang talib. Kewajiban seorang talib adalah kembali kepada apa yang telah kita pelajari tadi dibaca, ditelaah, sekalian menambah persiapan terus yang akan kita baca untuk malam ini dan yang selanjutnya. Bukan kok kemudian setelah kita pelajari kitab itu digelentengkan, diletakkan begitu saja nggak ada pedulian kecuali nanti jadwal. Ini malam Selasa, besok lagi malam Jumat. guys ingat tentang jadwal hariannya tapi tidak dimurojai. Ini yang kurang tepat sebagai kewajiban seorang talib. Tengok kewajiban ya, bukan sekedar <clears throat> perkara ini dianjurkan tapi kewajiban yang harus dipenuhi. Tapi wa anna rabbahu fawqal aras. Dan sesungguhnya Rabbnya Rabbnya seorang muslim tadi Damir hu wa anna rabbahu Rabbul muslim Wa anna rabbal muslimi Fawqal ars Dan sesungguhnya Rabbnya seorang muslim di atas aras Rabbnya seorang hamba di atas ars Bukan di mana-mana Fawqal jamil khalq di atas seluruh ciptaan Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya Allah Al-Khalq bimakna makhluk Subhanahu wa ta'ala maksudnya Allah dan maha tinggi berada di atas aras di atas seluruh ciptaannya di atas seluruh makhluknya Wala takhfa alai khafiyatun, enggak ada sesuatu yang tersembunyi. Tersembunyi atas Allah, enggak ada, ada sesuatu yang tak terlihat akan tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. La takhfa alai khafiyah. Ya'lamu ilma ibadihi. Dia Allah mengetahui ilmunya hambanya. Wa huwa fawqal ars. Dan dia Allah di atas ars Fahuwa muhitun bihim ilman wa kudratan wa tadbiran subhanahu wa ta'ala. bahwa maka dia Allah muhitun meliputi hambanya. Meliputi hambanya yakni ilmunya dan kekuasaannya dan tata aturannya. Semuanya meliputi Allah di tentang rububianya Allah meliputi hambanya. Jadi nggak ada seorang hamba pun, nggak ada satu hamba pun yang lepas dan luput dari kekuasaan Allah dan dari ilmunya Allah. Nggak ada seorang pun, nggak ada sesuatu pun yang akan bisa lewat dari ilmunya Allah. Lepas tidak diketahui oleh Allah. Nggak ada. Demikian juga nggak ada sesuatu apapun yang lepas dari kekuasaannya Allah. Enggak ada satu pun yang lepas dari tata aturannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang tidak beriman dengan Al-Qur'an, enggak beriman dengan sunnah, dianggapnya bahwasanya dia tidak dalam tata aturannya Allah. Maka para komunis mereka mengatakan Allah itu khurafat. Allahu khurafat, enggak ada Allah. Itu cuma cerita saja cerita fiktif. nggak ada buktinya, nggak ada kenyataannya. Allah itu khurafat katanya. Maka mereka enggak beriman ada pencipta bagi diri mereka. Adapun kaum muslimin harus mengimani bahwasanya Allah, ilmunya Allah, kekuasaannya Allah, tata aturannya Allah meliputi mereka. Dan Allah zatnya terpisah dari makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang menyatu dengan zatnya Allah. Taib. Inna Allah la yakhfa alai say'un fil ardi wa la fis sama. Al Imran. Ayat yang kelima. Sesungguhnya Allah dia adalah zat yang tidak ada sesuatu yang tersembunyi atasnya. Baik di bumi dan di langit. Maka dengan demikian muhitun bihim ilman wa kudratan wa tadbiran. Gak nah, ada sesuatu yang tersembunyi dari ilmunya Allah, baik di langit, baik di bumi dan di langit. Maka para munafikin yang mereka nggak beriman dengan Allah, mereka menipu Allah dan menipu Rasulnya. Dan menipu kaum muslimin. Tapi pada dasarnya adalah mereka menipu diri mereka sendi sendiri. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Inilah dalil dari kalamnya Syekh bin Bas yang beliau mengatakan bahwa muhitun bihim ilman wa qudratan wa tadbiran agar kalian mengetahui sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Meliputi kudrahnya Allah meliputi segala makhluknya. Wa annallaha qad ahata bi kulli ilman dan sungguh Allah telah meliputi dengan segala sesuatu apa? ilmunya. Ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Dan zatnya Allah tidak menyatu dengan segala sesuatu terpisah dari makhluknya. Faukul ars di atas ars di atas semua ciptaannya. Bukan sebagaimana yang dianggap oleh manusia yang mereka banyak yang meyakini bahwasanya Allah menyatu dengan hamba. Wal alim bi ahwali ibadihi Innallaha bikulli syai'in alim. Yang juga demikian. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi meliputi segala hambanya, seluruh hambanya ini ilmunya yang meliputi mereka. Zatnya terpisah dari makhluknya. Wal alim dan dialah Allah yang maha mengetahui dengan semua keadaan hambanya. Bersamaan dengan ketinggiannya ma'uluhi wa fauqiyati subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan ketinggian datnya Allah. Di atas semua makhluknya maksud dan maha tinggi Allah Ta'ala. Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi suduru. Mengetahui apa yang kha'inat al-a'yun. Apa? Ya, ini mata yang kha'ina Mata yang khianat dia mengetahui dan mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi niatnya seseorang ya kan walaupun menampakkan baik pada akhirnya kalau niatnya enggak baik enggak ada gunanya. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Ya. Kan? Maka menyimpan niat enggak baik itu enggak berarti apa artinya? Apa untungnya? Walaupun sesama hamba dia bisa luput, tapi nggak akan luput dari ilmunya Allah tentang isi hatinya apa yang disembunyikan oleh hati. Maka oleh itu kita harus memiliki hati yang baik, jangan memiliki kedengkian, kedongkolan, nggak ada berarti. Ya kan? Menyembunyikan khianat terhadap hamba Allah nggak berarti. Kenapa? Karena Sungguhnya Allah mengatakan apa yang disembunyikan oleh hati. adal hadis, hadis Wabi adal hadis yani hadisi Ia gitu. Yata'aqabu fikum al malaikatu. Hada fi dalalatun ala anal malaikata lahum silatun bi ahlil iman. Dalam hadis ini, ini hadis yang telah kita baca, yata'aqabu fikum al malaikatu. Bermakna ta'aqabu bergantian pada para pada kalian. Siapa yang bergantian? Para malaikat. Ya kan? Malaikatun bil malaikatun bin nahar. Malaikat yang datang di malam hari dan malaikat yang datang di siang hari. Mereka adalah bergantian kita apa bergantian. Wa istami'una fi salatil asar wa salatil fajar dan mereka berkumpul pada salat asar dan salat fajar. Ya kan? Yang siang nanti naiknya kapan? Setelah asar. Yang tinggal malam bersama kita nanti naiknya setelah subuh. Nah itu. Naiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tanya kepada para malaikat tadi yang bergantian, yang pesan datang kepada Allah turun ke bumi. Sedangkan Allah lebih mengetahui tentang keadaan hambanya. Dalam hal ini, dalam hadis ini ada dilala, ada penunjukan makna bahwasanya para malaikat memiliki hubungan dengan ahlul iman. Itu termasuk keutamaan bagi ahlul iman. Di mana bahwasanya para malaikat memiliki hubungan dengan ahlul iman sila. Sila apa buku? Hubungan. Gurul malaika al-hafadah. Selain para malaikat yang mereka ditugaskan sebagai malaikat penjaga hambanya. Hafadah ini kata jamak. Mufradnya apa? Abdurrahman. Hmm? Mufradnya apa? Hafal dari jamak mufradnya apa? Ah, tur. Ayo eh, tur. Tur satunya. Ah. Hafadha ini jamak mufradnya apa? Ah, ayo, ayo tur. Hafidun. Seperti kafaroh. Mufradnya apa? Kafirun. Selain para malaikat yang mereka disebut dengan para malaikat penjaga. Jadi hamba Allah ini dijaga oleh para malaikat. Al-muwakalun yang mereka diwakilkan, diberi apa wikala. Ya kan? Diberi perwakilan supaya mereka menjaga hamba. Bil ibadah. Haulail malaikatu ghairuhum. Malaikat-malaikat yang dikatakan para penjaga ini bukan tadi malaikat yang datang bergantian tadi. Beda. Maka haulail ghairuhum wa kaluna badal amr. Jadi para malaikat yang tadi bergantian itu bukan para malaikat yang penjaga hamba beda yang tadi dikatakan ya ta'aqabu fikum ya ta'aqabu fikum ini adalah yanziluna wa yas'adun yanziluna wa yas'aduna wa ya'lamuna ahwalal ibad yes, uh, eh, yanzilun turun dan naik dan mengetahui tentang keadaan hamba wa yahduruna salawati dan mereka para malaikat tadi yang bergantian datangnya menghadiri salat-salatnya hamba Wastami'una fi salatil asr wa salatil subuh. Dan mereka berkumpul jadi yang tadi bergantian berkumpul pada salat asar dan salat subuh. Yang turun pagi naiknya setelah asar. Ya. Dan yang turun malam naiknya setelah su subuh. Hukum itu. Berkumpulnya di setelah salat apa? asar dan sub dan subuh. Wa ghairul malaika al selain malaikat yang lain. Jadi pada malaikat Allah sangat banyak. Ada yang disuruh mewakili menjaga para hamba. Ada yang disuruh tadi melihat tentang keadaan para hamba diadukan kepada Allah. Selain lagi ada lagi para malaikat yang lain innalillahi malaikatan sayyahina Sesungguhnya bagi Allah itu malaikat-malaikat yang mereka sayyahina. Ini naatnya malaikat tadi. Naat hal ini baris. Hah? Kenapa? Ah, ada apa? Apa Musa? naat kenapa? Aywa, setelah nakiro, naat. Setelah ma'rifat, hal. Ya. Jumlah setelah nakiro, naat. Jumlah setelah ma'rifat, hal. Nah, itu. <clears throat> Jadi perhatikan. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang sifatnya sayahin. Sayahin, siyaha. Kesana kemari. Menyebar. Yuballighuni an ummati salama. Kata Rasulullah SAW, menyampaikan kepadaku dari umatku assalam. Jadi salamnya kita kepada Nabi disampaikan oleh para malaikat yang mereka sifatnya sayyahin. Sayyahin adalah yang menyebar di mana-mana. Menyampaikan salam kepada apa? Kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi salam kita dan salawat kita sampai kepada beliau salam yang menyampaikan kepada para malaikat. Makanya mereka yang gandrung dengan solawatan Ya kan sampai kadang nggak sadar. Kenapa? Karena mereka katanya salawatnya diantar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka kadang memanggil Nabi Ya khairul khalqillah. Itu biasanya manggilnya sebelum subuh. Kalau di sini, kalau di Probolinggo, setiap waktu sholat, ya khairul khalqillah. Nah. <clears throat> Alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita mau Alaihissalam sudah malaikat yang menyampaikan kepada beliau. Kita sebutkan alaihi salatu wassalam yang menyampaikan kepada beliau adalah para malaikat. Walaupun berbarengan seluruh dunia pada waktu yang sama, nggak ada yang luput dari tugasnya para malaikat yang menyampaikan salam kita, salamnya hamba, salawatnya hamba kepada beliau alaihissalam. Wafihi, namiri kembali kepada apa? Ah, hajar. Wafihi. Damir ini kembali ke mana? Hadis 6. yang terakhir. Kembali kepada hadis tadi di atas, ya ta'aqabu fikum malaikatun. Ya kan? Bilail bin nahar. Annal malaikata aidan lahum inayatun wahirsun ala tatap bui majal dzikir. Dalam hadis ini juga saya para malaikat mereka memiliki inayah, kepedulian, open, memiliki hirs, kesemangatan untuk tatap bu. Apa tatap bu itu? Apa tatap di sih? Mencari majal dzikir jadi madal zikir ini majelis zikir yang syar'i tentunya. Madal zikir yang syar'i. Dicari oleh para malaikat tadi. Madal zikir ini bukan kemudian ada madal zikir Allah, Allah, Allah, Allah. Bukan itu. Zikir yang syar'i. Bukan subhanallah, subhanallah sekian kali, seratus kali. Ada yang mimpin. Nah. Disebutkan bukan tapi majelis zikir yang syar'i, yang di atas sunnah. Ini yang dicari oleh para malaikat tadi. Fa'idha wajaduha tanadau. Maka apabila mereka mendapati majelis zikir, tanadau saling panggil memanggil. Tanadau saling panggil memanggil. Alummu ila hajatikum. Kemarilah kalian kepada kebutuhan kalian waik para malaikat tadi. Saling panggil memanggil. Hatta yasuddu ma baina ini. Sampai mereka itu para malaikat yasuddu, memenuhi antara apa? Dua apa? Topik itu apa? Dua apa? Dua tingkatan Nah, mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang dihadiri oleh para malaikat tadi yang ya ta'akob yang aplosan datang kepada hamba kepada kita. Wa min ayatillahi al-azimah. Dan ini sebagai bukti yang menunjukkan tentang keagungan Allah. Dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Para malaikat tadi yang datang bergantian kepada hamba dan mereka yang memiliki inayah, kepedulian dan kesemangatan untuk mencari-cari majelis stiker. Jika mereka mendapati majelis tersebut saling panggil memanggil, ini sebagai bukti bahwasanya apa? Tanda-tanda tentang keagungan Allah. Ada min ayatillah termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah. Alat tadul ala kasrati junudi wa kasratil malaikat. Yang menunjukkan bahwasanya sangat banyaknya tentara-tentaranya Allah, sangat banyaknya malaikat-malaikatnya Allah taala. Maka jangan khawatir. Ya kan? Para malaikat Allah yang menjaga kita. Sebelum dijaga para manusia dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak menafikan bahwasanya kita juga memiliki usaha untuk menjaga keamanan diri kita, penjagaan yang hissi seperti obat, ya kan? Menjaga kesehatan, mungkin menjaga musibah yang akan menimpa kita yang mungkin perkara-perkara banjir, nah, longsor. Ini nggak menafikan usaha-usaha seperti itu menjaga harta supaya enggak di gampang dicuri orang. Ini enggak menafikan usaha-usaha seperti itu. Kenapa? Karena diperintahkan untuk kita berusaha, berusaha. Dengan usaha yang musbatta, dengan asbab yang musbatta bukan asbab yang manfiyah. Asbab musbatta adalah asbab yang disyariatkan bukan yang dilarang. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Belum surat ayat Al-Mudassir dan tidak ada yang mengetahui tentang betapa banyaknya tentara-tentara Rabbmu kecuali dia Allah. Wa ma yuhsim illa huwa subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang mampu menghitung mereka para malaikat kecuali dia Allah yang maha suci dan maha tinggi. Ahsa yuhsi menghitung. Baik. Soal perhatikan ada pertanyaan di sini dari murid-muridnya Syekh bin Bas rahimahullah taala. Afallahu angka? Sebelum bertanya, sebagian yang tanya mendoakan dengan doa kebaikan, afallahu angka semoga Allah memaafkan kau ya Syekh. Semoga Allah mengampuni kau ya Syekh. Jadi Syekhnya didoakan sebelum pertanyaan diajukan. Ini sebagai adab. Seorang talib terhadap gurunya. Mahfum? Ha. Sebagai adab seorang terhadap, terhadap gurunya seperti ini. Ini seperti pelajaran adab juga ada di sini perhatikan ya, Pak. Pelajaran adab. Terkandung adab yang sangat besar di sini. Di antaranya ta'aqub fikum al kita juga harus punya adab. Yang baik kenapa? Karena malaikat pun juga akan melihat mengkoreksi kita. Jadi nggak perlu pelajaran adab khusus yang ada itu adalah pendidikan moral PMP. Bahkan ini saja sudah penuh dengan adab. diantaranya adalah contoh yang sekarang kita lihat, afallahu angkah. Ini pertanyaan apa? Doa dari seorang murid kepada gurunya. Jangan gurunya dibentak-bentak. Tapi apa? Didoa, didoakan. <clears throat> Jangan gurunya diperanguti, malah perang uti tapi tidak didoakan nanti antum perang uti saya pula nah teman yang mau perang uti saya nanti kelintir kupingmu ya. nah itu didoakan doakan ya kan afallahu angka ya ustad nah, <clears throat> Atarjamatu hadhi fil ulu wa tarjama sabiqa fil ulu ini pertanyaannya ini judul dalam masalah ketinggian Allah. Judul yang telah lalu juga dalam ketinggian masalah, dalam ketinggian Allah Ta'ala. Dalam masalah ketinggian Allah. Ini bagaimana munasabahnya? Penyesuaiannya kayak apa? Begitu. Sahabatnya as-sabiqul isbatil aras wal ulu wa anal arsa fawqa wa sakful makhluqat wa huna al ulu al mutlaq. Ah, al ulu mutlaqon atau al-ulu al-mutlak bisa. Kalau judul-judul yang telah lalu adalah penetapan aras. Nah, kemarin telah kita sebutkan judul tentang penetapan aras. Antum lihat kembali kepada judul yang sebelumnya. Biar antum dapat faedah. Wa kana arsuhu alal ma wa arsil azim. Nah itu. Apa? Halaman 120 lihat itu. Ini menunjukkan kejelian seorang tolib, bukan kok yang penting datang, eh, kelam pencapir, hadir, bomoni apa ustate, eh, nggak paham. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa tentang jelinya seorang tolib. Judul situ tentang arus. Ini tentang ulik. Ini gimana? Nampak ada sisi iskal. Maka Syekh Bebas menjawab, judul yang kemarin tadi yang dalam 120 itu halaman, halaman itu adalah tentang penetapan arus dan tentang tentang ketinggian arus dan arus adalah di atas seluruh langit-langit dan dia adalah atapnya semua makhluk. Nah. Sedangkan di sini judul ini adalah judul tentang ketinggian Allah yang mutlak. Nah, ketinggian yang mutlak ta'rujul malaikat wa ilaihi. Demikian seorang talib ya kan? Ketika dia memperhatikan ini maksudnya apa? Judul yang ini dan yang ini apa kaitannya? Ya kan? Kadang walaupun tidak disebutkan oleh seorang talib, tapi seorang syekh kadang memberikan tambih sendiri, memberikan suatu penjelasan tersendiri. Apa? Sebagaimana yang telah kita sering jumpai kemarin dalam apa dalam daras fikih kemarin. ar rukhsa fi nikahil muhrim. Setelah selanjutnya apa? Hah? An-nahyu an nikahil muhrim. Syarih, seorang syareh, Syekh Muhammad Ali Adam menjelaskan maksudnya beliau merajakan bahwasanya seorang berihram nggak boleh nih, nikah. Itu namanya apa? dijelaskan sendiri oleh beliau seorang yang mensara. Di sini ditanya perlu dijelaskan. Seperti pelajaran kita dalam Darus Fathul Majid. Beberapa bab yang telah kita lewati nanti munasabatu hadal bab wa bab qablahu demikian dan demikian. Kesesuaian antara bab ini dan bab yang sebelumnya ini dan ini itu termasuk, termasuk apa? Penjelasan yang disebutkan oleh seorang pengajar sebelum ditanya. Dari sini ditanya dulu. Terjemah hadi fil ulu wa terjemah sabiqah fil ulu. Jawabannya kalau yang itu yang pertama kemarin itu penetapan tentang ars, tentang ketinggian ars bahwasanya ars di atas, adalah di atas seluruh langit-langit. Dan dia ars adalah atapnya makhluk, atapnya semua makhluk. Sedangkan di sini judul ini adalah ketinggian yang mutlak. Ketinggian Allah yang mut, mutlak. Mahfum? Nah. Jadi Allah itu maha tinggi. Kenapa? Karena arasnya siapa? Paling tinggi, makhluk yang paling ter, tertinggi. Itu maksudnya dari kalamnya beliau Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Taib hadis berakam sabalaf warbamia wa talasin 7430 waqala qala Khalid bin Makhlad Hattasana Sulaimanu Hattasani Abdullah bin Dinarin An Abi Salihin An Abi Hurairah tala anhu anna qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa wasallam man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi tayyibin wa la yas'adu ila Allah illa tayyibu fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminih thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna misalal jabal wa rawahu warqa'u an abdillahi bin Dinarin an Sa'id bin Yasarin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa la yas'adu ila Mana syahidnya di sini? Terkait dengan bab mana syahidnya? walayas adu yas'adu ila Allah illa tayyib. Mahfum? Apa mana yas'ad? Sa'ida yas'ad apa mananya? Hmm? Meninggi, naik. Sa'ida yas'adu itu Maknanya dana na naik seperti arojaya aruju juga na naik. Secara bahasa, secara penggunaan kalimat Arab, arojaya aruju untuk mana? Na naik. soidaya aruju juga na naik. Rafa rafau juga na naik. Nah. alaya aruju juga na naik. Nah. Ini secara bahasa penggunaan seperti itu. Maka di sini wala yas'adu ila Allah illa thayyib menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas. kan dalam syarahnya wa huna syahid lil ulu kaunuhu yas'ad. Di sini ada syahid. Syahida yas'adu fa huwa syahid. Ha? Yakni apa sebagai saksi. Sebagai persaksian bahwasanya Allah memiliki ketinggian. Kenapa? Karena keberadaan yang toyib tadi naik. Nah, naik mana? Kepada Allah. Wa satu ilallahi ilat toyib. Dan naik itu dari bawah ke, ke atas. Maka itu bukan Allah itu berada di mana-mana. Tapi dia di atas. Di atas mana? Di atas semua makhluknya. Di mana? Di atas arusnya. Nah. Lianal su'ud min asfala ila a'la kama taqaddama karena su'ud karena yang namanya naik itu adalah dari bawah ke atas sebagaimana yang telah lalu wa fi hadza fadlu sadaqah walau qalilan dalam hadis di atas tadi juga ada keutamaan sedekah walaupun sedikit jadi jangan malu ketika bersedekah cuma sedikit terlah satu bungkus nasi jagung Tadi man tasaddaqa bi adli tamratin. Apa mana adil? Apa sana sih mana adil? Hah. Apa makna bi adli tamratin? Nah, siapa yang jawab? Gimana Pak Pak ah, Abu Musa? Sepadan. Sepadan. Hah, sepadan. Siapa yang bersedekah dengan siapa dan tamro tamro itu apa? Hah? Satu biji kurma bukan kurma. Kurma itu bisa satu truk. Kalau se kalau tamro satu biji. Kalau tamr kurma, kurma itu buahnya bisa sedikit, bisa satu gudang ya kur kurma. Jamanya tumur. Tamrun jamanya tumur. Tamrotun satu biji kurma, setok-tok. Barang siapa yang bersedekah sepadan dengan sebiji kurma dari usaha yang bagus dan tidaklah naik kepada Allah kecuali yang bagus. Sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Nah. Maka nggak perlu gengsi sedekah dengan sedikit walaupun cuma sebanding dengan sebiji sebutir kur kurma. Apalagi kalau sebutir apa? seberapa Sebutir mobil gitu. <laughs> Ayo, malah banyak. Tapi dengan apa? Min bin min kasbin toyibin, Kasab yang bagus. Maka nah, kalau itu dua riba nggak dapat pahala. Duit riba dibikin masjid sah nggak? siapanya pak sah, tapi nggak dapat pahala. Nah, maksudnya sah untuk kita sholat boleh, nggak nggak batal, tapi nggak dapat paha, pahala. Taib. Dalam hadis ini ada keutamaan sedekah walaupun sedikit Faman tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi tayyibin wa la yas'adu ila Allah illa tayyib illa taqabbala Allah bi yamini hatta yurabbiha li sahibaka ma yurabbi sahibahu sahibuhu faluwahu au fasilahu hatta takuna misal jabal. Fasil apa? Anak apa? Anak hewannya yang kecil, ontacil. Anak on, onto. Sampai seperti gunung. Jabal itu gunung. Jamaknya jibal. Nah itu. Fasil. Au fasilahu. Ya ini apa? Anak-anak unta. Seperti seorang orang memelihara unta, anak untanya sampai gede. Nah. Hada min fadli subhanahu wa ta'ala anna hadis sadaqati al-qalilata Nah. Turabba ataupun nah, turabba li ahliha. Atau turbi li ahliha. Watanmu atau watanmi li ahliha. Ini termasuk dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sedekah-sedekah yang sedikit ini bisa berkembang kepada untuk orang yang bersedekah tadi. Wa yu'tillahu wa yu'tillahu lahu minal ujur idza kanat min kasbi tayyibin khalisatin liwajhi al-karimi. Dan Allah memberi mereka kepada para yang bersedekah membeli pahala-pahala apabila dari hasil usaha yang toyib, yang murni untuk mencari wajah Allah yang mulia. Ikhlas hatta takuna jibalan minal hasanat wal ujur li ahliya sampai terus berkembang Allah yang mengembangkan menjadi gunung berupa kebaikan gunung-gunung berupa kebaikan jibal berupa pahala-pahala bagi orang-orang yang tadi bersedekah mabum maka di sini ya kan Nggak ada gengsinya sekecil apapun setekat tadi dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada fi hadis Adi tala anhu bi sahihaini ittaqul ittaqun nar walau bi sikri bi sikri tamratin. Dan untuk inilah dikarenakan inilah dalam hadisnya Adi tala anhu Adi bin Hatim dalam sahihain ittaqul nar ittaqun nar carilah kalian wikoya, penghalang dari api neraka. Walaupun dengan separuh biji kurma. Separuh butir kurma. Bukan biji kurma. Separuh butir kurma. Sikir separuh. Ngapun? Sakoya suku itu membelah. Kalau kakimu pecah-pecah dikatakan apa? rijli maskuk, maskuk. Nah, suku bisa. Kakiku pecah-pecah. Kodami ya kan? Fi suku. Nah, pecah-pecah. Nah, itu namanya pecah. Jadi carilah wikoya penghalang dari api neraka wahai kalian kaum muslimin sekalipun dengan separuh dari sebutir kur kurma. Waman lam yajid babi kalimatin tayyibatin. maka barang siapa yang enggak mendapatkan walaupun cuma separuh butir kurma, tapi tersedekahlah dengan kalimat yang tayyibah Nah, seperti apa? Ya kan? Agnakallah. Seperti itu ada orang yang minta kita bilang kalau kita enggak punya, agnakallah. Semoga Allah mengkayakan kau, mencukupkan kau. Nah, jangan kemudian dibentak, aku kan duit. cah, lu iya. Tapi dengan kalimat yang bagus, ya kan? Agnakallahu dan semisalnya. Wa aslu hadis Adir ta'ala anhu yaqulu fihi ma minkum ahadun illa wa sayukallimuhu sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjumanun yakni wasitah aturjuman alwasitah wasitoh. yukallimuhu Allahu kifahan min ghairi wasitah dan asli hadisnya Adi ini setelah anhu adalah Yakulu fi nabi bersabda dalam hadis itu mamingkum ahadun gak ada seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bicara langsung oleh Rabbnya gak ada antara Allah dengan gak ada antara seorang dari kalian dan Allah terjemah gak ada perantara langsung Turjuman maknanya adalah wasitoh perantara Bahkan Allah berbicara dengan seseorang di antara kita kifahan yakni tanpa wasitoh. Itu namanya kalimat mudraj itu adalah mudraj ini apa tafsir. Fayanduru an yaminihi balayaro illama illa qaddama. Maka seorang di antara kita tadi melihat kepada arah kanannya. Maka ia enggak melihat kecuali apa yang telah dia qaddama yuqaddimu takdim yang dia apa? lakukan dahulu di dunia. Wayanduran simali balayara illa ma qaddama. Dan dia melihat ke arah kirinya, seorang antara kita tadi, maka dia nggak memandang, nggak melihat kecuali apa yang telah dipersembahkan dulu di dunia, dilakukan. Wayanduru tilka wajhi balayara illa nara. Dan dia seorang tadi dan antara kita melihat kepada arah wajahnya menghadap ke depan melainkan nggak melihat kecuali apa neraka Fattakun nara walau bisikit tamratin. Kata Rasulullah SAW, maka waspadalah kalian. Ambil, ambillah, gunakanlah, wikoya, gunakanlah, apa? Penghalang dari api neraka sekalipun dengan separuh dari sebutir kurma. Faman lam yajid fayukal fa bi kalimatin thayyibatin ya'ni man lam yajid sadaqatan falyarudda bi raddin thayyibin Allahu a'takallahu wa ma'asfadzalika. Maka pada siapa yang mendapatkan sedekah yang dia sedekahkan maka dengan kalimat yang bagus yaitu supaya dia menolaknya dengan tolakan yang bagus semoga Allah mengkayakan engkau mencukupi engkau semoga Allah memberi engkau dan yang semisal dari kalimat-kalimat tadi jangan dibentak jangan dihardik jangan dihalau apa apa dengan halau dan yang semisalnya. Ya kan? Yang ditulis apa? Ditulis enggak menerima pengemis. Nah, ditulis di buku. Nah, ini kurang apa? Kurang kurang adab. Enggak menerima pengemis. Para pengemis dan pemungut dilarang masuk wilayah ini. Wah, tidak ada pengamen pengemis. Hah? Pemulung larang masuk. Tapi kalau bawa gitar diusir nggak apa-apa. Tangting tangting tang teman rumah sama nyanyian, diusir nggak apa, nggak apa-apa. Pergi kamu, jangan ganggu orang. Nggak apa-apa. Pernah dulu saya usir sampai keluar desa, saya sampai keluar desa. Kita sholat, tangting tangting di depan rumah kita ada ganggu, kita lempar pakai helm. Akhirnya saya usir sampai keluar desa. Kalau kalian besok balik kan paling kalian dong. Gak berit-berit lari. Gak sholat gak apa, malah nyanyi di depan orang sholat. Aduh, pernah. Aduh. Taib. Perhatikan beliau mengatakan kuntu kasiran ma'adzkuru hadis Aisyah radhiyallahu anha alladhi rawahu al-Bukhari fi sahih wa huwa hadisun 'azimun jalilun fihi idatun wa dilalatun ala fadlillah subhanahu wa ta'ala wa sa'atu sudihi wa huwa ma ruwiya anha radhiyallahu anha annaha ja'atha sa'ilatun imratun tas'al wa ma ibnatani falam tajid fil baiti illa salasa tamratin fa'atathunna asalasata fadafa'at al-um li kulli wahidatin min banatiha wahidatan wa rafa'at salisa salisata li ta'kulaha fa nadhara ilaiha ibnataha Fayatajat lubaniha atalisata fasaqatha bainahuma walam ta'kul syai'an. Fa'ajibat Aisyah radhiyallahu anha min dalika. Masya Allah. Tengok di sini. Kata saya bin Bas, aku dulu sering betapa banyak aku menyebutkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya yaitu hadis yang sangat besar, hadis yang sangat mulia dalam hadis ini ada idho. Idho apa idho itu? Kenapa kok di situ ada idho? Kenapa ada tak di situ? Tak marbuto. Kenapa ada di situ? Sebagai apa di situ? Tur. Ah, Haidar. Tak marbuto dulu. Sebagai ganti daripada wa wawu. Wa ada ya'idu idatan wawonnya nanti ganti tak marbu marbuto. Nah. Wa ada ya'idu idatan wawonnya nanti ganti tak marbu marbuto. <clears throat> Dalam hadis ini ada iroh, ada wajangan dan ada dilala penunjukan atas tentang apa atas keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan atas keluasan sudnya Allah, kemuliaan Allah. Yaitu hadis yang diriatkan dari Aisyah Tala Anha bahwasanya Aisyah Tala Anha kedatangan seorang yang meminta pengemis. Seorang perempuan yang minta. Dan bersama seorang perempuan ini dua putrinya membawa dua anak, putri dua-duanya, maka Aisyah nggak mendapati di rumah kecuali tiga butir kurma. Tengok, berarti Aisyah dulu bukan istrinya orang yang paling kaya, tapi cuma apa? Dapat tiga butir kurma. Umul mukminin bukan sebagai istrinya orang yang paling kaya, tapi apa? Bersuami dengan orang yang nggak punya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumahnya kadang nggak mendapati cuma dua yang hitam apa itu? Air dan kur, kurma, air putih, aswada ini. Di sini cuma dapat dapat cuma dapat tiga butir kurma. Maka Aisyah memberikan kepada faatot hunna salah satu. Nah, maka tadi perempuan sama kedua putri tadi itu diberi tiga-tiganya, tiga putri tadi itu. Fadafatul um, fadafatul um maka seorang ibu tadi memberikan kepada satu dari apa, apa dari masing-masing anaknya apa satu bu satu butir. Likuli wahidatin min banatiha wahidatan. Dua butir tadi dikasih satu-satu. Nah ini satu kamu satu. Satunya apa? Satunya mau dimakan sendi sendiri. Ya kan? Warafat salisata. Yang butiran-butiran yang ketiga diangkat mau dimakan oleh ibu tadi. Maafum. Fanadhara ila ibnataha yatlubaniha salisata. Ternyata apa? Kedua putrinya melihat kepada satu butir kurma yang mau dimakan ibunya tadi. Butirnya ketiga. Maafum. Ya, bisa dipahami? Nah itu. Fasakot bainahuma. Akhirnya apa? Dibelah jadi dua. Satu butir tadi itu diberikan kepada dua putri putrinya. Dia nggak makan sedikit pun. Betapa sayangnya seorang ibu kepada kedua anak anaknya sampai nggak kebagian sama sekali. Inilah betapa besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi biasanya anak yang tidak memiliki apa? perasaan yang dirasakan oleh seorang ibu. Fajibat Aisyah radhiyallahu hamil dalika Maka Aisyah terheran dengan keadaan yang beliau lihat dari seorang ibu tadi terkait dengan rasa kasih sayang dengan kepada kedua anaknya. Wa qalat la adzukuranna sa'naha ila Rasulullah wasallam. Sungguh. Ya kan? Pasti akan kusebutkan keadaan wanita ini kepada Rasulullah SAW. Falamma ja'a maka tatkala datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zakarat lau sa'nal mar'a wa Maka tatkala Nabi datang, Seorang uh, Aisyah telah yang menyebutkan kepada beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan seorang perempuan tadi bersama kedua putrinya. Fakallah sallallahu alaihi wasallam innallaha aujabalah biya al jannata. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah mengharuskan menentukan bagi seorang ibu tadi dengan sebutir kurma tadi apa? Sur surga. Coba bayangkan yakni uh, rahma wa adil adal ataf Tamratun sakot baina ibnataiha rahmatan lahuma walam takul minas syai'an. Sebetulnya kerma tadi sebagai apa? Sebagai apa? Sebab untuk dia masuk surga dengan keutamaan Allah Ta'ala. Yakni dengan rahmat, kasih sayang, dan ataf, ataf dan rahmat itu maknanya sama. Sebiji kurma dibeli oleh seorang ibu tadi untuk kedua putrinya sebagai bentuk rasa kasih sayang bagi kedua putrinya. Dan ia seorang ibu nggak memakan dari kurma tadi sebetulnya sedikit pun. Ini sebagai bukti bahwasanya sebutir kurma saja sebagai sebab seorang tadi dengan karunia Allah Taala masuk sur surga. Ini sebagai keutamaan sedekah. Mafhum? Wa fi hadha aydan min atilala ala anna al-muslimin asabahum juhdun fil Madinah. Wa masyaqqatun fil Madinah hatta inna ashtarata al-anha ya fi badil ayami mata tajidu syai'an wala tamratan fil bait hatta daif la yajidu syai'an indahum. Wa fi riwayatin annaha lam tajid illa tamrataini ha ila al-mar'ah fatafatha ila ibnatayha wa kanu fi ba'd al-ahyan yakhrujul wahidu min baitihi min satalju yatlubu rizqa ya yajidu saya. tapi ya kawan, ini salah kita cukupkan dan bisa kita baca lain waktu tadi kitabnya nggak saya bawa lupa saya saya kira harus apa daras sunana saya karena ada di malam ada daras ternyata lupa Baik. Tolong dimurajai persiapan dan itu tadi faedah yang sangat besar dari beliau Syekh bin Bas rahimahullah taala. Ya kan? Ini perkara yang faedah yang sangat besar. Alhamdulillah alamin. Tafadhalu.